before. Could look you in the eye. You're just like an angel. Your skill makes me cry. You flow like a feather. You're beautiful. wish passion. You're so very special. But I Whatever you want, You're so very special. I wish I was special, but I am green. don't belong here. Terima kasih. Halo Son. Halo. Uh, ini kenal ketemu. juga? Enggak, baru ketemu ini. Oh, iya. Cuma saya bahasa ini Sony, jadi halo Son gitu. Kirain udah kenal iya. juga. Enggak. Kayaknya, so, kayaknya tuh kayak semua dikenal. Gitu. Lontong so? <laughs> Lontong so. Uh, kalau saya lihat ya lagu audisi aku mau once, terus yang kedua bukti Virgon, terus yang ketiga Lone Hearts. Uh, sekarang Creep dari Radiohead. Kamu kayaknya senang rock ya? Iya, aku senang uh, rock. Uh, dan saya baru pertama kali dengar kamu, saya lihat di YouTube kamu pada saat audisi dan sebagainya. Saya sekarang dengar sekali. Uh, buat saya kamu oke, okay. kamu oke. Okay. Tapi nggak tahu kalau saya salah, uh, maafkan saya merasa bahwa menyenangi musik rock kamu nggak apa-apa. Tapi kalau buat saya suara kamu uh, justru sangat pop gitu. Kalau misalnya kamu membawakan lagu pop mungkin akan lebih oke okay plus gitu. Nanti guys, kalau tadi buat saya oke okay, gitu. Terutama ini lagu Creep Radiohead. Ini lagu yang aslinya itu wah ini sakit banget gitu si uh, Tom York. Tom York itu nyanyinya tuh bener-bener udah sakit banget gitu. Emang bener-bener lirik dan dan dan cara mengungkapkannya tuh emang emang dapat gitu. Terus dibawain lagi sama beberapa penyanyi-penyanyi yang lain ada di ada yang youtuber, ada yang penyanyi terkenal juga, tapi dengan aransemen yang berbeda-beda. Nah, tadi kamu antara aransemen dan dan suara kamu uh, buat saya oke, okay, tapi ya itu uh, si aransemennya masih ada rasa rock, tapi di suara kamu pop gitu. Jadi saran saya kalau kamu insya Allah kamu masuk ke posisi berikutnya, coba kamu cari lagu pop yang menurut kamu enak. Saya yakin kamu akan lebih dahsyat dan spektakuler. Thank you Sony. Oke, okay. Ya. yeah. tepuk tangan sekali lagi untuk Sony. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang di Play Store dan App Store gratis. Jangan kamu tunda.